yaitu bab fil haqdi wal hasad. Bab tentang kedengkian, iri dan dengki. Allah rahimahullah berkata rahimahullah I'lam anna al-ghayra idha qudima lil 'ajzi 'an at-tashaffi fil hali raja'a ila al-batin fahtaqana fihi wa sara haqdan Ketahuilah apabila sebuah kemarahan dan sulit untuk diredakan maka dia akan terpendam di dalam batin dan akan muncul sebuah kedengkian. Wa alamatuhu dawamul bughdi asy wastiqalihi wan nufur minhu. Tanda-tandanya kebencian terhadap seseorang terus menerus benci terhadap orang yang dimaksud wan nufur minhu tidak suka berdekatan dengannya fal haqdu tamaratul ghadab kedengkian merupakan hasil daripada kebencian wal hasadu min nataijil haqdi dan iri merupakan hasil daripada kedengkian An Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Da'ul umami qablikum, qablakum. Al-hasad wal baghdha. Sesungguhnya penyakit umat yang terdahulu telah menjangkiti kalian yaitu al-hasad wal baghdha saling dengki dan kebencian. Para khafidin azinallahu iyyakum. Ibnu Qayyim yang sangat sangat tersohor dengan seorang yang paham dengan ilmu qulub, dengan ilmu hati, seorang yang paham dan banyak membahas tentang masalah-masalah penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan di sini tidak hanya bagaimana cara mengobatinya, bahkan beliau juga menyebutkan memaparkan dari mana asalnya dan sebab-sebabnya. Makanya dari awal beliau menyebutkan sebabnya yaitu ketika seorang itu marah tidak bisa dilampiaskan, maka dia pun terpendam. Ketika dia sudah terpendam, maka akan muncul kedengkian. Akan muncul dendam terhadap orang tersebut. Itulah al-haqdu wal hasad. Artinya, asal mula hasad dan al-haqdu, dendam iri dan dengki ini munculnya adalah dari kebencian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang membuat hancur umat-umat sebelum kalian itu adalah al-haqdu wal baghdha. Dengki dan kebencian. Kemudian para kafirin Rasulullah menyebutkan kelanjutan hadis wa yahariqatun Sifat ini haliqah. Haliqah itu kalau kita artikan secara terlit, lafaz, lafziah, yaitu yang mencukur maka dikatakan mencukur. La aku tahliku syar. Tidak aku katakan mencukur rambut. Kalau kita katakan mencukur rambut, orang yang tadi rambutnya ada dicukur, akhirnya botak. Itu dikatakan mencukur. Aku tidak katakan mencukur rambut. Kalau mencukur rambut satu perkara yang uh, tidak berpengaruh terhadap dunia seorang, apalagi akhirat seseorang. La aku tahliku syar Walakin tahlikuddin. Aku tidak katakan bisa mencukur habis rambut, tapi yang aku maksud adalah dapat mencukur habis agama seseorang. Para khafiddin, azinallahu iyyakum. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan. Artinya apa namanya? Bagaimana kelanjutan-kelanjutan dari permasalahan ini? Dan apa kaitannya dengan keimanan seseorang? Walladhi nafsi dia Demi zat yang ta, yang jiwaku ada di tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan beri, tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Para kafirin azallahu iyyakum. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menyebutkan penyebab hancurnya umat sebelum sebelum umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan efek negatif daripada penyakit ini yang dibabat habis olehnya bukan rambut, tetapi bisa membabat habis agama seseorang. Awalnya dari sesuatu yang disebut dengan al-haqdu, dengki dan iri. Kemudian para Efafidim, Rasulullah menyebutkan kembali korelasinya dengan keimanan seseorang. La tadkhulul jannata hatta tukminu. Tidak masuk surga sampai kalian beriman. Karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Yang tidak beriman tak akan pernah masuk ke dalam surga. Dan di antara tanda-tanda keimanan seorang wala tu'minu hatta tahabu dan kalian tidak beriman. Tidak beriman kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hatta tahabu sampai kalian saling mencintai. Dalam hadis yang lain para ikhwatiddin azallahu iyyakum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang hadis Jubair bin Awam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua ini Rasulullah SAW bersabda, "La tabaghadu wa la taqata'u wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci. Wala taqata'u Jangan saling memboikot. Wala tahasadu. Jangan saling mendengki. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang berteman, yang bersaudara. Para kafirin azza wa iyyakum. Kalau kita kaitkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras dalam masalah ini. Dan kalau kita lihat lagi uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering sekali disebut-sebut orang-orang yang orientasinya kepada ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengorientasikan dirinya kepada uh, manhaj salaf, wa Tausimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini kan sering sekali. Hampir di setiap kajian manhaj pasti disebutkan masalah ini. Pasti disebutkan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah wa la tafarraqu dan jangan kalian berpecah belah wa la tafarraqu. Kemudian para ikhwatiddin, kita lihat hasil daripada wa'tasimu bihablillah. Berpegangan tali Allah itu apa hasilnya? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Irkuntum a'da. Ketika kalian saling bermusuhan, Fa'allaha baina kulubikum Lantas Allah menyatukan hati kalian. Artinya para ikhafidin ajallahu iyyakum. Ketika kalian tidak berpegang dengan tali Allah, Lihat, ingat-ingat bagaimana yang apa yang terjadi di kalangan kalian. Saling membenci. Idkuntum ada. Kalian saling bermusuhan. Setelah kalian berpegangan tali Allah, Fa'allah baina qulubikum. Lantas Allah menyatukan hati kalian. Para kafirin azza Allah wa iyyakum. Berarti salah satu tanda korelasi antara berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya dengan apa? Dengan ta'aluk. Dengan saling mencintai, saling menyayangi, tidak saling bermusuhan. Apabila seorang semakin berpegang dia dengan tali Allah yang menurut yang dia rasakan, semakin muncul kebencian semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mengajak orang untuk tauhid, malah menambah semakin banyak permusuhan. Berarti ini perlu di bawahi. Ini yang salah yang mana? Penyakit apa yang telah merasuki orang-orang ini? Farekhofidin azallahu iyyakum. Sementara Allah menyebutkan tadi, kalian ingat-ingat wadkuru ni'matallahi alaikum Ingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Id a'da. Pada saat itu kalian sedang bermusuhan. Bermusuhan suatu perkara yang tidak paling tidak kita sukai. Kalau yang namanya bermusuhan, jangankan melihat orangnya, mendengar namanya saja mungkin sudah mau muntah. Itulah yang namanya bermusuhan. Id a'da. Makanya bermusuhan itu bukan nikmat, tapi azab. Dimanapun yang namanya permusuhan tidak disukai orang. Di agama manapun tidak disukai orang. Fa'allafa baina qulubikum. Lantas Allah menyatukan hati kalian. Yang bisa menyatukan hati ini adalah iktisam bihablillah. Berpegang dengan tali Allah. Orang yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati mereka semuanya. Karena harta tidak akan mungkin bisa menyatukan hati. Allah Subhanahu wa taala firman, anfaqta ma fil anfaqtum ma fil jami'a, ma allafta baina qulubi." Walaupun kamu menginfakkan seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini, kalian tidak akan mampu menyatukan hati seseorang, menyatukan hati dua orang, menyatukan hati satu satu masyarakat tidak akan mungkin. Yang menyatukan hati manusia adalah, adalah Allah. Allah yang menyatukan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan persatuan para ekafidin azza tidak bisa hanya slogan. Tidak bisa hanya sekedar merek. Tidak hanya bisa sekedar stiker salafi yang ditempelkan di depan-depan pintu. Tidak bisa. Untuk menyatukan, menyatukan hati seseorang, menyatukan hati sebuah masyarakat, menyatukan hati suatu kaum, yaitu dengan melaksanakan perwujudan dalam tingkah laku kita sehari-hari hanya ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah ridho kepada kita, tentunya Allah akan satukan. Allah Allah yang menyatukan. Para fakidin ajallahu wa iyyakum. Kita lihat bagaimana perjalanan para sahabat ketika mereka digembleng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Kemudian mereka dengan sangat gigih mempertahankan agama mereka. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho, mereka bersatu. Mereka akan bersatu. Hati mereka akan bersatu. Kita lanjutkan. Wa fi haditsin akhar an sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari hadis yang lain dari Rasulullah Sallam beliau bersabda innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hafaba sesungguhnya iri dengki dapat menghapus kebaikan sebagaimana api dapat melalap habis kayu bakar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu eh, duduk-duduk uh, bersama para sahabat Ridwanullah ya alaihim ajma'in. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, sebentar lagi akan masuk seseorang termasuk ahli jannah, orang seorang penduduk surga. Perhatikan para fakidin, kamu tidak masuk surga sampai kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Coba perhatikan korelasi hadis ini dengan kisah yang akan disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini penduduk surga. Tak lama kemudian masuklah seorang yang menenteng sendalnya dengan tangan kiri masuk ke masjid. Kemudian keesokan harinya Rasulullah juga menyebutkan sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Ternyata itu juga orangnya. Esok harinya begitu juga para efasidin asyallahu iyyakum. Kemudian Abdullah bin Amr, antum tahu Abdullah bin Amr, seorang ahli ibadah, Mungkin antum masih ingat dengan uh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk membaca Al-Quran tiga hari tamat. Jangan kurang dari itu. Itu awalnya kan dia minta, ya, dia minta apa namanya semakin sering daripada itu. Kata Rasulullah, tamatkan satu bulan. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih daripada itu. Sudah seminggu. Ya Rasulullah, saya sanggup. Kalau gitu tiga hari, jangan lebih daripada itu. Itu Abdullah bin Amr. Demikian juga ketika berpuasa. Ya, Abdullah bin Amr juga kisahnya. Dia ingin minta lebih daripada itu. Jadi melihat Rasulullah menyebutkan orang ini penduduk surga. Kalau Rasulullah yang menyatakan, berarti itu merupakan basyar, kabar gembira. Orang ini penduduk surga. Akhirnya diselidiki oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr diselidiki dia berpura-pura orang yang sedang bertengkar dengan orang tuanya tidak akan pulang selama tiga hari karena dia sumpah. Lantas dia berkata pada orang yang mau dia selidiknya apa sih amalannya sampai seperti itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dia sebagai penduduk surga. Kemudian ya diterimalah dia tiga hari diselidiki Dilihatnya mungkin malam hari dia sholat tahajud satu malam suntuk. Ternyata tidak. Gak sholat tahajud. Hanya saja ketika dia terbangun, dia bertakbir, dia bertasbih. Tertidur lagi. Tidak sholat tahajud. Selama setelah tiga hari tak ada satu amalan yang istimewa pun yang dia lakukan. Menurut Abdullah bin Amr. Nah, kalau begini gampang lah masuk. Kata Abdullah bin Amr. Setelah tiga hari, Abdullah bin Amr semakin penasaran. Dia lihat tidak ada amalan yang yang spesial yang dia lihat. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Makanya dia buka kedoknya. Sebenarnya saya itu begini, begitu, tidak ada pertengkaran. Tapi saya ingin menyelidik kamu begini, karena Rasulullah telah menyebutkan kamu begini. Ya kata orang tersebut, ya kamu lihat apa? Begitulah saya. Tidak ada istimewanya. Oh ya sudahlah kalau gitu, assalamualaikum, pergi. Lantas orang ini manggil. Kalau matawalla ketika Abdullah bin Amr pergi dipanggil. Hanya satu saya yang punya. Apa katanya? Inilah la ajidu li ahadin minal muslimin fi nafsi ghasyan. Sungguhnya aku tidak ada, tidak pernah membohongi dan mengkhianati seorang muslim pun wala hasada al khair a'tahu a'tahu Allah iya dan tidak pernah aku merasa iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tidak pernah. Perhatikan bagaimana pernyataan Abdullah bin Amr supaya kita itu apa namanya bisa introspeksi. Nanti dari awal kajian saya nggak termasuk, ah saya nggak termasuk itu. Jangan sampai seperti itu. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadal ladhi manuti' Ini yang kami nggak sanggup. Seorang sahabat, Jalil Abdullah bin Amr. Dia katakan ini yang kami nggak sanggup. Para fakiddin ajallahu iyyakum. Kalau para sahabat merasa sulit, jadi jangan sampai kita merasa bersih dari perkara ini. Jangan kita merasa bahwasanya kita suci dari sifat seperti ini. Nanti akan kita jelaskan sebagaimana penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala musannif rahimahullah wa'lam inni ma ra'aitu ahadan haqqaqa kalam fi hadha kama yanbaghi. Ketahuilah bahwasanya aku belum melihat ada seorang pun yang memaparkan permasalahan ini sebagaimana mestinya Wala buddali min kashfihi. Berarti saya harus menjelaskan permasalahan ini. Fa'akulu, maka aku katakan, I'lam, ketahuilah, anna nafsa qad jubirat ala hubbir rifa'ah. Sesungguhnya jiwa itu, jiwa manusia suka dengan sesuatu yang tinggi suka lebih tinggi dibandingkan yang lain. jinsuha. Dia nggak suka kalau ada orang yang selevel dengan dia lebih tinggi daripada dia. Itu watak. Kata Ibnu Qayyim, ketahuilah watak manusia itu nggak suka kalau ada orang lebih tinggi dari dia. Maksudnya bukan masalah apa namanya tinggi rendah badan ya. Apakah prestasi, apakah ketenaran, apakah sebuah eh, apa namanya jabatan dan lain-lainnya. Pada dasarnya orang itu nggak suka kalau ada orang lain lebih hebat dari dia. Itu pada dasarnya. Fa'ila ala alaiha apabila ada yang lebih tinggi dari dia syakko alaihi wa wa karihan. apabila ada yang dilihat oh, ini kok lebih hebat dari saya merasa ada sempit hatinya dan dia benci. Mulai muncul benci. Benci yang tidak ada dasar. Benci yang tidak berdasar. Sedikit atau banyak, ya, itu pasti ada pada diri kita masing-masing siapapun dia. Tidak ustadz, tidak kiai, tidak madu, tidak awam, tidak Undang oh, lain-lainnya. Ada. Kemudian wa ahabbat zawala dzalika liyaqa'a tasawi dan dia suka. Kalau bisa nikmat orang tersebut tidak ada, hilang dari dia supaya kembali sama. Kalau dia antar sulabul ilmi, cara penutup ilmu ya, yang bersaing di di kelas, kalau bisa kalau bisa syukur semoga dia tuh lupa pelajarannya. Maunya dia dia yang ingat. Kalau pedagang semoga tumpurlah dia masa dia masih tiga, tiga bulan sudah melebihi uh, pendapatan saya kalau dia ustad oh kalau lebih tenar pula dia sama-samanya kita sama-sama tamatnya kita itu akan ada hembusan-hembusan seperti itu para ekosidin azallahu iyyakum. Kalau dia para salaf sudah saling selip menyelip, itulah dia. Para hafidin azza Allah ya. kemudian ini ada. Dan syaitan selalu masuk dari pintu seperti ini. Jadi kalau macam antum-antum ini jangan harap setan tuh masuk dari pintu bid'ah. Antum akan tolak dari awal. Bang, dia ada amalan begini. Ada nggak dalilnya? Gak ada. Bid'ah. Gak mau kami. Gak dari situ masuk. Setan itu lebih mahir pada antum. Dari tidak dari sini masuknya Gak akan mungkin setan datang pada antum. Akhi, ayo kita mabuk-mabuk. Mana ada yang mau? Tapi kalau dalam masalah seperti ini, dari sini banyak sekali setan yang masuk. Mereka tahu, setan itu tahu dari pintu mana yang lebar, terbuka. Karena pintu hati manusia ini banyak. Tidak sanggup setan masuk dari pintu yang ini, dia akan cari pintu yang lain dari mana dia bisa masuk. Intinya, innamaya namanya liyakunu min ashabi sa'ir. Setan itu ingin sekali mengajak kelompoknya supaya semakin banyak menjadi kawan-kawannya nanti di neraka saya. Kita lanjutkan. Wahada amrun markuzun kitabah. Nah, ini lagi ucapan Ibnu Qayyim. Dan ini sudah ada pada watak manusia. Jadi kalau antum nggak punya watak seperti ini, antum nggak manusia berarti. Ya. Kalau antum tidak merasa seperti ini, tidak ada perasaan seperti ini, antum tuh nggak manusia. Karena kata Ibnu Qayyim ini fitbah, watak manusia begitu. Gak ingin ada yang melebihi dirinya. Waqat roa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi SAW dari Nabi SAW annahu qala bahwasanya dia ber, dia beliau bersabda salatun la yanju minhunna ahadun ada tiga perkara yang tidak ada seorang pun yang terlepas dari ini tidak ada seorang pun. Salapi, mau balapi, mau semua kena ini masalahnya. Semua orang. Yang pertama apa? Don. Buruk sangka. Ya, buruk sangka. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari buruk sangka. Tapi nanti Rasulullah akan memberikan bagaimana cara memperbaikinya, mengobatinya. Wal hasad dan iri atau dengki. Kemudian waktiaroh tiaroh. Tiaroh ini menganggap sesuatu sial. Wasauhaditsukum mal mal makroj min dalik Akan aku ceritakan kepada kalian bagaimana solusinya jalan keluarnya. Ida donanta falatu hakik Kalau kamu berburuk sangka, jangan sekali-sekali mencari-cari kebenarannya. Atau jangan dicari-cari benar apa tidak ya. Misalnya begini. Uh, kita melihat ada dua orang sedang berbicara. Kemudian berbicara melihat ke kita, ngomong lagi melihat ke kita, muncul buruk sangka. Ini jangan-jangan dia sedang membicarakan kita. Itu kan buruk sangka. Maka jangan di jangan apa? Jangan diteliti, benar apa enggak ini? Coba tanya, diteliti, ditanya di mana rumahnya. Eh, apa yang kamu lakukan kemarin? Kok nengok-nengok saya? Begitu, kok nengok-nengok saya. Itu tidak dibolehkan. Kan bisa saja dia nengok-nengok kita, oh itu agen. Begitu, kalau mau beli apa-apa beli ke dia. Kan dia seperti itu. Tapi yang namanya sudah berburu sangka, ada sangkaan jangan sekali-sekali dicari-cari. Benar apa tidak? Tidak dibolehkan. Karena kalau sampai dicari-cari dan ternyata benar, itu akan merusak hubungan. Apalagi tempat salah. Wa idza dzananta fala hakik. Kalau kalian berburuk sangka, jangan dicari-cari. Benar kebenarannya. Biarkan saja. Jadi kita ada iri dengan seseorang. Ada iri dengan seseorang. Itu watak. Ya. Itu watak. Ketika kita lihat tumpurlah dia misalnya, kita sih nggak bilang alhamdulillah depannya alhamdulillah pak tumpur kamu nggak ada saingan tidak bilang begitu tapi ah, nafasnya yang ngomong, ah man. Itu sudah itu sudah iri namanya. Tapi apakah dengan cara seperti ini orang ini sudah dikatakan dosa? Itu belum para ekafidin. Ya, itu belum. Karena tabiat manusia. Dan disitulah pergulatan kita, pergumulan kita untuk melawannya. Nanti akan disebutkan menurut bagaimana cara melawannya. Kemudian Fa'idha tayyarta Fambi kalau seandainya kamu menganggap sial laksanakan saja misalnya antum ada ngomong-ngomong kalau seandainya ada dua orang anak bungsu itu nikah nanti ada keluarganya mati misalnya antum seorang lajang dapat seorang akhwat dua-dua bungsu iya betul apa tidak Gak percaya sih nggak percaya, tapi bagaimana ya? Maka laksanakan saja. Karena bagaimanapun para ikhwatiddin azallahu iyyakum watak-watak seperti itu ada pada diri kita. Ya. Seperti kok hari ini saya gelisah ya? Saya mau pergi kok kok gelisah ya? Ini jangan-jangan jangan-jangan. Jangan-jangan jangan-jangan. Kalau sudah begitu para kafirin jangan diikutkan. Oh, udahlah, jangan-jangan ada apa-apa. Itu tatayur namanya. Jadi bagaimana? Laksanakan saja. Lawan perasaan-perasaan seperti itu. Jangan-jangan kegelisahan antum itu malah ada di rumah. Datang orang minta hutang. Kalau mau pergi nggak ada minta. Kenapa orang? Bisa seperti itu. Kemudian para ekafidin, wa idha hasatta falatabghi. Nah ini dia. Kalau kamu dengki dan iri, jangan tabegi tabegi itu antum punya aksi. Artinya, ah, ini bagaimana pula kok dia bisa seperti ini? Makanya ada aksi-aksi supaya menjatuhkan dia. Itu yang tidak dibolehkan. Selama masih ada di dalam hati, masih terbetik dalam hati itu, belum dikatakan sebuah dosa karena itu watak. Watak manusia yang tidak ingin ada orang lain yang lebih baik daripada dia, yang tidak ingin ada orang yang lebih hebat, yang lebih uh, perkasa, yang lebih tenar, yang lebih ngetop, yang lebih didengar ucapannya, yang lebih ini dan lebih itu nggak mau. Maunya dia yang paling atas, dia yang paling disegani, dia yang paling ngetop, dia yang paling populer, dia yang paling alim. Nah, pokoknya dia seluruhnya. Semua orang bertanya kepada dia sebagai referensi. Semuanya begitu. Makanya para ikhwatiddin ajallahu iyyakum. Ketika kita falata begi, jangan kalian beraksi. Aksi ini kan berkaitan dengan kemampuan seseorang. Misalnya si A orangnya ya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, dia dengki dengan seseorang. Dia tidak mampu untuk melampiaskannya. Kenapa? Memang dia tidak sanggup. Semakin seseorang itu punya fasilitas untuk melakukan aksinya, maka semakin besar godaannya. Semakin besar godaannya. Para hafidin contohnya, Orang yang ngaji lah kita katakan, yang ngaji. Dia datang ngaji, dengar, pulang. Kalau pun impak seribu dua ribu, dah. Ya dia tujuannya ngaji. Mau ngapa-ngapain juga dia nggak bisa. Dia bukan orang yang diketahui oleh yang lain-lain. Dah. Kemudian, oke okay lah demikian selama lima tahun. Sana ngaji lah dia lima tahun. Tentunya setelah, selang lima tahun ini kan ada ikhwan-ikhwan yang baru-baru ngaji. Ya. Kalau dia berbicara dengan ikhwan yang baru ngaji ini bagaimana? Kalau terjadi ada pertengkaran. Itu akan muncul ucapan, kau baru seminggu belajar. Iya kan? Muncul seperti ini para ikhwan ucapan itu. Padahal masalah takwa tidak takwa seorang bukan masalah belajar seminggu dua minggu tidak. Bukankah ada seorang sahabat di mana dia cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia ucap asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah langsung pergi perang. Belum sempat sholat, Allah, belum sempat sholat, meninggal. Kata Rasulullah orang ini masuk surga. Berapa lama? Sebentar saja. Tapi coba yang yang baru seminggu taklim bicara dengan yang sudah lima tahun. Bisa dia banyak-banyak ngomong. Ya pun, terpaksa tawaduk lah begitu. Terpaksa. Oke. Okay. mulai. Padahal, padahal modalnya tadi hanya modalnya lama ngaji. Kemudian mulai dia, dia meningkat ekonominya jadi donatur. Begitu. Dia akan mulai. Apalagi mulai yayasan mendekatinya kan begitu. <laughs> mulai dilihat. Yang tadinya dia nggak punya jabatan, berikanlah jabatan. Padahal jabatannya kering semuanya itu Ya, jabatannya kering semua. Mulai ada apa namanya perasaan-perasaan saya itu punya sesuatu. Jadi ketika dia tidak suka, dia punya sesuatu modal untuk melampiaskan. Waktu dia tidak dapat jabatan mungkin dia tenang-tenang saja. Ketika dikasih jabatan, walaupun walaupun jabatan yang paling kering sekalipun, tapi ada maka muncul yang namanya ego. Dan itu ada pada diri kita para ikhafidin ajallahu iyyakum. Kalau dia nggak dipedulikan, ah, kita sudah capek-capek. Itulah dia. Ya. Ketika ada orang yang lebih mungkin selevel dengan dia yang lebih diutamakan, eh, kok dia pula memang kita dianggap apa? Para ikhafidin ajallahu iyyakum. Itulah diri manusia. Disitulah kita bergolak. Kita melawan perasaan-perasaan seperti ini. Dan memang itulah Barang siapa yang menang dalam perasaan ini, mereka lah orang-orang yang pada aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri itu para ekafidin. Jangan dikira seperti orang sufi, kebanyakan zikir, lalu sudah suci diri. Belum. Ya. Ketika antum banyak melaksanakan amal-amal ibadah yang sunnah, apakah lantas antum suci diri antum? Bukan, belum. Karena keimanan juga ada dikaitkan dengan tidak hanya dengan ibadah, namun dikaitkan dengan muamalah. Dikaitkan dengan ukhuwah. Dikaitkan dengan sikap kita dengan keluarga. Khairukum khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang orang yang terbaik terhadap keluarganya. Para hafidin azza Allah kita lanjutkan. wal hasadu lahu asbab. Hasad itu memiliki beberapa sebab. Di antaranya al-adawah yaitu permusuhan wat takabbur dan takabur, wal ujub ujub itu bangga terhadap diri sendiri wal adawah ya adawah itu permusuhan kalau sudah bermusuh tidak ada seorang pun yang bermusuhan dengan orang lain yang dia suka kalau musuhnya lebih hebat dibandingkan dia itu pasti kalau sudah saling bermusuhan watakabur sikap takabur ini bisa menimbulkan iri dan dengki para ifafidin ajallahu iyyakum tidak ada upaya untuk menyelesaikan ya tidak ada upaya untuk menyelesaikan Ketika kita terjadi satu konflik misalnya, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, maka terkadang sikap takabur dan ujub itu lebih menominasi. Kenapa saya yang duluan? Kenapa nggak dia? Saya yang lebih tua, saya yang ketua, saya yang eh, lebih lama ngaji, saya yang ini, saya yang itu. Untuk lebih mendahului dikarenakan adalah halangan dikarenakan ujub dan takabur. Kenapa saya yang duluan datang? Begini dan begitu. Jadi syaitan itu para kan kafirin aja Allah dia memasuki berbagai macam pintu hati kita, ya, dan menghiasi, menghiasi. Apalagi antara tua dengan yang muda. Loh, kok saya pula? Saya kan lebih tua. Bukankah Rasulullah menyebutkan laisa minna man lam yarham man lam yaghfir kabirana wa yarham tidak termasuk kelompok kami mereka yang tidak menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kok saya pula duluan? Seharusnya dia duluan. Karena dia sunnahnya itu yang muda menghormati yang tua. Begitu kan? Benar apa enggak? Dalil-pendalil seperti ini. Yang muda juga begitu. Kok saya pula duluan? Saya kan lebih muda. Karena Rasulullah mengatakan tidak termasuk kelompok kami yang tidak sayang dengan yang lebih muda. Harusnya yang tua datang karena dia harus menyayangi kami. Repot kan jadinya. Kita lanjutkan. Wal khubutun nafs. Dikarenakan jiwa yang buruk wal wabuh wabuh liha dan dikarenakan wabuh luha dan dikarenakan kebakilannya. Wa duha penyebab gedengkian yang paling dominan adalah al adawat wal bardo. Permusuhan dan kebencian. فَإِنَّ مَنْ man إِنْسَانٌ insanun bisababin minal asbabi khalafahu fi gharadihi قَلْبُهُ أَبْغَضَهُ قَلْبَهُ وَرَسَقَ فِي نَفْسِ fi nafsil haq apabila ada seorang manusia yang mengganggunya dengan beberapa sebab dan menyelisihinya dengan tujuan-tujuannya nggak cocok tujuannya. Yang satu tujuannya kemari, yang satu tujuannya kemari. Bukan masalah akhirat, masalah dunia ya. Yang satu kita harus begini, yang satu kita harus begini. Bersaing. Ya. Untuk mendapatkan dunia. Dunia yang apa namanya? Yang tentunya biasanya diselubungi dengan dengan makna-makna akhirat, dengan makna-makna syar'i. Tapi tanpa diketahui, tanpa dirasakan. maka hatinya akan marah dengan orang ini. Kenapa orang ini nggak mau ikuti pendapat saya? Kenapa dia nggak mau bersama saya? Kenapa kok dia kok hanya ngasih dana ke sana saja kemari nggak? Itu akan muncul para ekofitin, bisikan-bisikan seperti itu. Kenapa kok di sana saja yang bantu? Kami nggak dibantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanda-tanda munafik Wa in u'tu radu wa lam yu'tu idham yaskhatun. Kalau diberi dia ridho. Kalau nggak diberi mereka pun marah. Padahal punya orang, bukan punya dia. Kalau diberi senang sekali. Kalau nggak diberi dia pun marah-marah. Karena munafik. Kemudian para kafirin azza Allah iyyakum. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lompat saja. Baik. Wa'lam innama yuktirul hasadu baina aqwamin tuktiru bainahumul asbab allati dakarnaha. Ketahuilah bahwa munculnya kedengkian di kalangan satu kaum dikarenakan sebab yang telah kita sebutkan. Ya faudalika ghalaban bainal aqran, ghaliban bainal aqran dan itu terjadi di antara rekan wal amsal dan yang semisal yang selevelnya wal ikhwah sama saudara wa bani am sama keponakan jadi pada umumnya yang namanya iri dengki itu muncul pada orang-orang yang selevel misalnya kita saya misalnya saya dengki dengan iri sekali dengki dengan saya bimbas ya capek sendiri nggak selevel antum iri dengan SBY Gak selevel. Kalaupun antum mengumpulkan orang banyak demo, gak selevel. Gak akan digubris. Tapi biasanya dengki ini muncul dengan orang-orang selevel. Sama-sama mada'u, sama-sama ustad, sama-sama syekh, sama-sama dan seterusnya. Jadi kalau antum dengar ada syekh ini, mentahdir syekh ini, syekh ini atau dengan syekh dan seterusnya, para khafidin itu dimaklumi kenapa mereka manusia. Jangan antum katakan, Syekh kok kayak gitu ya? Loh, Syekh kok kayak gitu? Mereka manusia apa enggak? Ya, mereka manusia apa enggak? Mereka itu manusia. Makanya kalau antum mau menjadikan uswah, jangan jadikan uswah itu ustaz, kecewa. Jangan jadikan uswah itu syekh, kecewa. Jadikan uswah itu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka naminkum mustannan nabi nabi mangkotmat. Barang siapa yang mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. kau sabun nabiyikum. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum kuluban. Yang hati mereka terbaik. Wa a'maquhu ilman. Dan yang paling dalam ilmunya. Qawmun ikhtarahumullahu li sohbati nabiyihi. Wa iqamati dinihi. Kaum yang memang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabi nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu anhum fadlahum. Ketahuilah keutamaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi kalau uswa antum ustadz ditanggung. Makanya kalau ada orang yang uswahnya ustadz kecewa, akhirnya nggak nggak taklim, nggak ngaji lagi. Ustadz payah. Masa kita nanya tak digubris, adalah cari ustadz lain. Itu masih mendingan nanti cerita dengan ustadz lain. Karena para ekafidin azza ya salah satu perkara yang memunculkan suzon ya yang setiap orang akan ada Perhatikan ya, tadi telah kita sebutkan masing-masing orang itu punya rangka, rasa prasangka itu ada dan tidak ada yang terlepas dari prasangka. Ketika yang tidak dibolehkan dia tidak boleh mencari kebenaran. Benar nggak prasangka saya ini? Itu nggak dibolehkan. Namun setan tidak hanya sampai situ. Dia nggak mencari-cari, tapi ada yang membawa berita. Itu dia permasalahannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah menyebutkan untuk mengantisipasi ini sudah ada. Apa kata Rasulullah? La tadkhul jannah qatta. Tidak masuk surga orang-orang yang suka menukil-nukil berita, membawa-bawa berita, menyampaikan berita. Namam. Eh, tadi saya di sana, ternyata dikatakan begini. nanti di sini, eh, tadi begini. Dia katakan antum begini. Namam. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan e, menunjukkan dua jalur yang membuat kita bisa terjerumus pada dosa besar. Pertama, kalau kamu berburuk jangan kamu teliti kebenarannya. Diam saja. Sipar saja. Nah, tapi ada jalur lain. Kalau tadi kan internal, ini ada jalur eksternal yang masuk. Tutup pintu ini. Makanya kata Rasulullah, la tadkhul jannah al-qattat, enggak masuk surga orang yang penukil berita. Rasulullah sallallahu uh, eh, al-qattat an-namam ini ada berbeda. Kalau namam alladhi alladhi yatahaddatsuna ma'al qaum summa yanim. Mereka yang berbicara dengan satu kaum kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Al-qattat para khafidin alladhi tatamma mereka mendengar-dengar. Summa yanim kemudian dia ceritakan pada yang lain. Dengar-dengar, oh katanya begini, katanya ah diceritakan. Para ekafidin ini kotak, nggak masuk surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rusaknya salafiyin di Indonesia gara-gara kotak lebih banyak. Otak itu lebih banyak. Ustadznya emosi. Ustadz, kata Ustadz Fulan, Ustadz begini. Eh, siapa bilang? Barang siapa yang tidak ngaji dengan saya, maka dia sesat, Sesat sesatnya Kan begitu. Emosi Ustadznya, Ustadznya manusia, bukan malaikat. Ustadz, itu hizbi Ustadz. Masa dia begini-begini? Pembisik namanya. Oh iya betul juga. Iya betul ISB itu. Isbi Ustaz ya? Iya kata rakam. Antum itu ISB. Kan rame jadinya. Oh, kau bilang Ustaz itu bilang. Udahlah dia cari Ustaz lain buat kelompok lain, partai lain. Salafi perjuangan. Para khafidin azallahuiyakum. Ini banyak merusak. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Masalah ini mendunia para kafirin mendunia. Akhirnya apa? Ketidakselarasan itu bahkan terjadi di antara masyaikh. Oh, mereka juga manusia. Dikompori seperti ini, ya mereka pun kompor eh, terbakar. Mereka punya hawa nafsu, mereka punya apa namanya? Eh, punya, uh, punya tobiat manusia juga. Di mana Rasul mengatakan tidak akan lepas dari perkara ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para walidali walidzalika taral alim Sudulah alim dunal abid. Oleh karena itu kamu melihat seorang alim akan dengki dengan orang alim yang lainnya, tidak dengan ahli ibadah. Jadi kalau ada orang alim, dengkinya itu akan muncul terhadap orang alim yang lain. Tapi orang-orang alim ibadah paling dia katakan, itu kan ibadah-ibadah saja. Bodohnya itu, bahlul. Nah <laughs> begitu. <laughs> Jadi nggak ada dengkinya paling bid'ah yang buat, ah begitu begitu. Tapi dengan ala alim yang lainnya, mulailah dia mencetak buku, mulailah menulis, mulai banyak madu nya mulai ini, mulai itu terlihat wah wah wah wah. Akhirnya semakin sakit si alim ini yang dengki tadi. Dia ya, alim, namun ada. Dia dia juga manusia, jiwa manusia ada. Dia itu manusia. Wal abid, ya sudul abid, dunal alim. Orang ahli ibadah dia akan dengki kepada ahli ibadah, tidak dengki kepada yang alim. Wat tajir, ya suruh tajir, pedagang akan dengki dengan pedagang yang lain. <laughs> Mana ada pedagang dengki dengan ustadz? Kenapa nggak saingan? Sekarang kan pedagang ini apa namanya bersatu di jalanan, bersaingan di pasaran. <laughs> bersatu di kajian, bersaing di pasaran. Para Fafidin, itulah pedagang. Yang dia dengki dengan dengan dagangan yang lain, pedagang yang lain, apalagi sama-sama produknya, sama-sama madu misalnya kan begitu. <laughs> Sama-sama herbal, sama-sama pakaian, sama-sama uh, muslimah, sama-sama. Ini akan muncul, sedikit banyaknya akan muncul iri dan dengki, akan muncul para kafirin. Jangan ada yang bisa ada yang berani mengatakan enggak, saya enggak. Kalau dia masih manusia, ya. Coba diamankan dulu. Kalau dia manusia pasti ada perasaan-perasaan seperti ini. Kalau dia manusia, pasti ada perasaan-perasaan seperti ini. Yang tidak dibolehkan bukan munculnya perasaan seperti itu, tapi pala tabghi, jangan ada aksi. Ya, jangan ada aksi. Dan nanti di akhir akan disebutkan bagaimana untuk menghilangkan yang ada dalam hati ini. Kemudian para hafidin azallahu iyyakum Wal aslul adawa at-tazahum ala gharadin wahid asal daripada sumber daripada permusuhan dikarenakan adanya persaingan dalam satu tujuan. Wal gharadul wahid la yajma' mutabaidain. Untuk mendapatkan satu hal itu tidak akan mungkin bisa menyatukan se seorang yang jauh berjauhan, yang bersaing. Id la rabita baina fi baladain. Karena tidak ada pengikat antara dua orang yang berjauhan berjauhan negara. Wan man sya'u Wal mansya'u jami' dzalika hubbud dunya. Semua yang telah kita bicarakan munculnya dikarenakan cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia. Adanya aksi-aksi untuk mengungkapkan iri dengki itu dikarenakan cinta dengan dunia. Para Fafidin, cinta dengan dunia itu tidak harus tidak hanya cinta dengan harta. Berapa banyak kita lihat uh, kenaziran berantem Dikarenakan apa? Apakah mereka berjabatan dikarenakan gajinya besar? Mereka apa namanya nazir atau PKM merupakan kedudukan yang basah? Para kafirin kenaziran bukan kedudukan yang basah, itu sangat kering bahkan bakal menghisap. Kenaziran itu menghisap, bukan basah, menghisap. Kita yang dihisapnya. Namun yang mereka ambil di situ, saya akan masuk dari jalan yang lain yaitu popularitas popularitas. Itu yang diambil. Dari situ setan masuknya. Jadi amalannya akhirat, tujuannya dunia. Amalannya bisa dakwah, tapi tujuannya sebenarnya dunia. Saya bisa berbuat begini, kamu bisa, saya bisa, sama-sama makan nasi. Menunjukkan saya bisanya, bukan dakwahnya itu dia. Yang begini-begini kadang-kadang masuk pada diri kita. Kita nggak sadari hal itu. Dan kalaupun kita sadari tidak ada perjuangan untuk melawannya. Ini permasalahannya para ekofisik. Kemudian, fa inna dunya hiyallati tudayyiqu 'alal mutazahimain wa ammal akhirah fala yudayyiqu fiha. Karena dunialah membuat orang itu tidak sempit, akhirnya harus bersaing. Adapun akhirat tidak akan membuat orang menjadi sempit dan bersaing. Artinya para ikhwatiddin, ketika orang hanya ingin keriduan Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pernah orang iri dengan pahalanya banyak kali? Masa aku nggak kasih pahala? Begitu? Oh, Enggak. Keriduan Allah, pahala Allah tidak akan mengurangi, berkurang dengan ridhonya Allah, pahala yang diberikan kepada orang lain. Makanya seorang yang alim, yang hakikatul alim, orang yang alim yang benar-benar alim, mereka tidak pernah iri dengan alim yang lain. Mengapa? Karena tujuan mereka adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berpikir kalau orang yang alim itu nggak terlalu banyak suka ditanya-tanya. Kalau bisa temannya lah yang jawab. Ada apa-apa dia lah. Kan kita lihat dalam apa namanya uh, eh, ada butalabul ilmi di mana para ulama dahulu kalau dia ditanya, dia tunjukkan kepada temannya samping. Udah kamu saja. Ini tanya pada syekh ini lebih alim. Yang ini sampingnya, sampingnya sampai sampai kembali kepada dia. Loh, kembali kepada saya. <laughs> Begitulah dia. saking nggak mau ada beban. Itulah dia. Kalau sekarang tanya dengan syekh ini yang jawab syekh sana. Begitu. Ada juga kadang-kadang madu Ustaz tanya gini gini gini. Ustaz, saya tahu tuh jawabannya. Kok gaya sekali. Saya sudah 10 tahun ngaji. Misalnya begitu. Para khafidin azza Allah iyyakum yang perasaan-perasaan seperti ini ada pada diri kita. Kita lanjutkan. <clears throat> Biyanul ilajul hasad amali wal ilmi. Nah, keterangan bagaimana cara mengikis ataupun mengobati penyakit hasad baik secara amal maupun ilmu. Artinya bukan yang diungkapkan ya, bukan yang ada aksinya, artinya yang ada ada bersarang di dada kita itu. Bagaimana caranya? al hasad minal amradil ladzi minal amrad minal amradil azimati lil qulub. Sungguhnya dengki merupakan penyakit yang sangat kronis menjangkiti hati. Wala tudawi wala tada wala tudawi amrar qulub illa bil ilmi amal. Penyakit-penyakit hati itu tidak akan mampu diobati, tidak akan bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Amalan saja tidak bisa, ilmu saja nggak bisa. Wal ilmu nafi lima radil hasad huwa arifa haqiqata anna al hasad darara 'alaika fi dini wa dunya. Ilmu bermanfaat maksudnya yaitu engkau mengetahui bahwasanya penyakit dengki itu sesungguhnya akan membahayakan dirimu sendiri, bukan orang yang engkau dengkikan. Berapa banyak orang yang iri dengki, dilihatnya saingan dagangannya hari ini beli sepeda motor, padahal tadinya pakai ontel, sepeda ontel. Dan naik di sepeda motor. tiga bulan menit eh, pakai pick up. Ya, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Jangan-jangan jangan-jangan. Nah, begitu dia beli sepeda motor mulai Flu dia, flu. Melihat naik, beli pick up, demam. Beli rumah, meninggal dia. Padahal orang yang dia dengkikan itu nggak tahu menahu. Ini kenapa kok tiba-tiba meninggal? Merusak diri sendiri. Makanya para ekofin penyakit itu jangan dipelihara, dibuang habis. Jangan dipelihara. Ketika kita iri dengki dengan seorang, jangan dipelihara. Yang kita yang rusak, dia sendiri tenang-tenang saja penyakit yang merusak diri kita. Sementara yang kita dengkikan itu nggak ada bahaya bagi dia. Ya, tidak ada bahaya bagi dia. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan apa namanya? E, menyebutkan permisalan. Permisalan yang cukup lucu namun sangat mengena untuk permisalan hasad. Ya, saya langkahkan paragrafnya. Faidah ta'amal karena Apabila engkau perhatikan apa yang telah kita bicarakan, tak." annaka aduun linafsika. Taulah engkau bahwasanya engkau merupakan musuh bagi dirimu sendiri. Iya kan? Hasad yang ada dalam diri kita bukan musuh bisa memusuhi orang lain. Kita sendiri yang dirusaknya. Kemudian, wahwa sodiki, sodikin liaduika. Dan dia merupakan teman untuk musuhmu. Yang namanya musuh kan ingin agar kita itu punah. Agar kita itu sengsara. Dan termasuk Faktor yang menyengsarakan kita adalah hasad yang bersarang dalam tubuh kita. Berarti hasad ini temannya saudara kita, eh, temannya musuh kita. Fama masaluka illa kamasali. Tidaklah permisalan kamu itu kecuali seperti man roma hajaran aduwahu liyusiba maktalahu fala yusib. Seperti orang yang melempar batu untuk membunuh musuhnya, tapi nggak kena. Fayarji hajar ala aina ala ainihil yumna fayaqlauha. Tapi batu tersebut malah malah mantul kena mengenai matanya sendiri, akhirnya buta. Fayazidu ghadab, dia pun tambah marah. Begitu. Ini dia mau lempar batunya. Dilempar. Gak kena, mantul kena matanya. Wih, kena. Kurang ajar kan begitu, semakin marah. Fayaudu yarmihi bihajan asyadda minal awal. Kemudian dilempar dengan yang lebih kuat dari spray yang pertama. Fayarji hajar ala ainihi al-ukhra fayamiha. Mantul kembali ke kena matanya yang sebelah kanan, sebelah kiri. Akhirnya dia menjadi buta. Fayazdadu ghaibu semakin marah. Coba, yang membuat dia buta siapa? Dirinya sendiri. Yang membuat dia semakin marah apa? Dirinya sendiri. Kemudian Fayarmihi salis Udahlah buta Namanya juga semakin marah Kan udah membabi buta nggak mikir lagi Ambil lagi Udah buta Ambil Satu lagi batu hmm, Dilempar juga Faya'udul hajar ala ro'sihi Fayushaddihuha Fayushaddihuhu Akhirnya yang namanya orang buta sedang melek aja dia nggak kena, apalagi buta. Dilempar akhirnya mantul kena keningnya berdarah salimun yadhaku Sementara musuhnya tertawa melihat ini orang kenapa. Tertawa melihat. Kenapa musuhnya melempar kena sendiri? Fahada tulah ilmiah. Ini merupakan obat yang ilmiah. Itulah permisalan yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang orang yang hasad. Orang yang hasad merugikan dirinya sendiri fa ahmadat narul hasad fi min qalbi fa idza tafakkara insanu fiha apabila seorang berpikir tentang masalah ini fa ahmadat narul hasad min qalbi. tentu dia akan berusaha akan meredakan api kedengkian dalam dirinya ah ini dia kita masuk pada masalah inti wa ammal amalun nafi' fihi adapun amalan yang bermanfaat fahuwa ayukallifa naqidha ma ya'muru bil hasad. Hendaklah dia berusaha untuk melakukan melakukan lawan apa yang dia dengkikan. Misalnya uh, kalau dia apa namanya? iri dengan uh, orang selevelnya misalnya semakin populer misalnya. Maka bagaimana caranya? Dia harus lawan dengan actionnya yang apa namanya kebalikan lawan daripada melawan hasad dengan cara apa dia datangi orang tersebut dia beri dia hadiah untuk melawan yang ada dalam hatinya ini tapi kalau dia diam-diam saja dia pendam itu semakin menyala para ekosistem ya kalau dia hasad dengan pedagang yang semakin baik rezekinya maka dia datangi bawa hadiah dia bawa hadiah, pokoknya dia lawan. Apa yang diperintahkan oleh hasadnya itu dia lawan dengan perbuatan yang uh, berlawanan dengan perintah daripada hasadnya itu. Fa'idha bahasa wa al-haqdi wa yaqdah fi fil mahsud kallafa nafsahu al-madhu lahu. Apabila hasadnya ingin membenci dan mencela orang ini, maka dia harus berusaha berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memuji orang yang dia benci. Hatinya ini nggak suka. Ingin maunya mencela, maka dia lawan dengan cara memujinya di hadapan ikon yang lain. Oh, bapak ini bagus, begini begini begini. Dengan demikian akan sirna yang ada dalam hati. Masalahnya yang dalam hati ini kalau kebanyakan kita. Kalau action masih takut-takut, kenapa? Masih takut dosa. Kemudian para kafirin, Wastanahu alaih dan memujinya. Wa in hamalu ala kibr apabila apabila hal uh, apabila hasad itu membuat dia takabur al zamanat atau tawadu lahu hendaklah dia tawadu dengan orang tersebut ya misalnya adanya pertengkaran antara si A dan si B mungkin si A menganggap levelnya tidak sebanding dengan si B misalnya uh, saya orang tua dia anak muda atau saya ustad dia ada saya atau e, saya orang kaya sementara dia eh, miskin fakir atau saya ketua yayasan misalnya nih Pak Iwan bukan apa apa saya ketua yayasan ini misalin aja misal aja sementara dia apanya madu umum biasa atau saya donatur saya menyumbang sekian juta dia apa ada perasaan-perasaan takabur ya Perasaan tentang takabur. Saya alim, saya sudah lama ngaji, dia baru kemarin ngaji. Jadi setan itu pandai ya mencari momen-momen di mana kira-kira dia bisa masuk. Kalau perasaan takabur seperti ini menghalangi dia yang menyebabkan dia dengki, alzamahu tawaduk lahu. Dia berusaha supaya tawaduk dengan orang ini. Tawaduk dia apa datangi kemudian silaturahmi, pokoknya untuk menghilangkan hasad yang ada dalam hati. Tapi coba diam-diam saja itu akan semakin membakar para kafirin. Fa'in fa'in bahasau al kufi al in'am anhu al zaman nafsahu ziyadah fil in'am. Apabila hasadnya itu orang ini kok semakin mudah rezekinya, maka dia berusaha malah dia tambahkan rezeki orang tersebut. Itu caranya. Jadi dilawan ya, dilawan bisikan-bisikan dengki yang ada dalam hati. Kemudian Waqad kana jama'atun minas salaf idza balagha anna syakhsan ightabahum ahdu ilai hadiah. Sungguhnya jamaah kaum salaf terdahulu, para salaf terdahulu apabila sampai kepada mereka bahwasanya mereka apabila sampai kepada diri mereka bahwasanya ada orang yang menggunjinginya, apa yang mereka lakukan? Mereka kirim hadiah. Coba. Sudahlah kita yang jelek-jelekkan, malah kita pulang ngirim hadiah. Enaknya itu kan orang yang menggibahi kita, menjelek-jelekan kita. Enaknya kita datang kita tonjok kan itu enaknya. Baru puas. Alhamdulillah lega rasanya. Contohnya begitu. Iya kan? Namun tidak demikian. Makanya mereka apa yang mereka lakukan? Malah dikirim hadiah. Ini ada kiriman dari fulan. Yang ma, yang menggunjingi ada pula ya kasih hadiah. Berarti semakin tinggi baik semakin banyak hadiah ini. <laughs> Ya, itu sudah sudah pemikiran pedagang lagi itu, lain lagi ceritanya itu. Ada nah, demikian para ekafidin azza wa iyyakum. Begitulah para generasi salaf kita terdahulu. Kita kan salafi katanya. Salafi itu kan bukan merek. Tingkah laku, perbuatan, berusaha bagaimana sekuat tenaga kita untuk mencontoh generasi salaf terdahulu. Fahada adwiyatun nafi'atul hasad jiddan. Ini merupakan uh, obat yang paling mujarab untuk hasad. Illa annaha murrah, hanya saja dia pahit. Pahit ini para Safiddin. Kenapa? Harus me- menggempur gengsi kita. Oh, tak kok dia hitam mulai enggak Misalnya begitu kan? Saya begini, saya begitu. Misalnya begitu. Oh, saya yang punya kajian. Misalnya saya yang punya ini, saya yang punya uang, saya itu namanya kegengsian, keegoan. Untuk menggempur itu para ekafidin itu sulit dan pahit. Makanya jangan dipelihara gengsi-gengsi seperti ini. Jangan dipelihara. Kemudian warubbama yusahhilu syarbuha syurbaha ayya'lam annahu idha kana la yakunu kullu ma yurid mayakun ma Dan akan lebih mudah untuk meminumnya obat ini walaupun pahit dia harus ketahui bahwasanya tidak semua keinginannya itu akan terpenuhi. Kita kan banyak keinginan kita, tapi apakah semua terpenuhi? Ingin kita begini, begini. Ingin kita teman-teman kita harus begini. Tapi kan nggak semua setuju. Enggak, kami maunya begini. Oh, kita harus begini. Yang lain enggak, enggak mesti begitu. Karena begini-begini. Dia mengatakan, oh karena begitu-begitu. Enggak akan selesai. Makanya kita harus ketahui, tidak semua keinginan kita itu bisa disetujui oleh orang lain. Apalagi kaitannya dengan masalah dakwah. Ini ide saya. Kalau nggak saya, kalau nggak dipakai udahlah. Cari saja pengganti saya, misalnya <laughs> begitu. Ya, saya mundur saja misalnya. Jadi setan itu suka dengan hal-hal seperti ini. Jadi dia suka melemahkan. Dia nggak bisa melemahkan kita langsung. Dia cari orang-orang sebagai kurirnya untuk melemahkan kita. Bapak sudah sekian tahun jadi pengelola dakwah. Apa yang Bapak buat? Udahlah, tahu aja lah, silakan. Itu setan, kurirnya setan itu. Ya. Kita yang mengelola pengajian misalnya, dikritik orang, akhirnya udahlah. Atau kita ustad sudah sabar berpuluh-puluh tahun ngajari, ada pula yang mengkritik. Eh, anak kemarin sore baru belajar salafi dua minggu mengkritik. Nah, misalnya Muncul yang seperti ini. Itu kurir-kurir syaitan para ikhafidin azallahu iyyakum. Makanya para kata para ulama kita dahulu bahwasanya yang keikhlasan itu orang tanda-tanda orang ikhlas kalau dia beramal tidak bertambah dengan pujian, tidak berkurang dengan kritikan. Itu dia. Ya, tanda orang ikhlas. Tidak bertambah dengan pujian dan tidak berkurang dengan kritikan. Kalau kita masih hidup di dunia, mana ada orang nggak mengkritik? Mana ada? Gak ada orang yang gak mencela. Tetap ada pro dan kontra. Begitu kita muncul ke muka bumi, tetap ada pro dan kontra. Tetap ada. Dan itulah kehidupan kita. Harus ada pro dan kontra. Itulah apa namanya? Keindahan hidupnya begitu. Pro dan kontra. Kita lanjutkan. Wahada wadawaul kul. Inilah inilah obat yang bisa menuntaskan seluruh penyakit tersebut. Wallahu alam wa sallallahu Ahmad wa sallallahu ala Ahmad wa ala ashabi wa sallam. Eh, salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Ahmad maksudnya Muhammad dan para sahabatnya. Para khafidin ajallahu yakum. Demikianlah Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan mendefinisikan yang namanya hasad dan dengki dan memberikan kepada kita bagaimana kapan dengki dan iri itu bisa ditulis sebagai sebuah kesalahan dan bagaimana caranya mengantisipasi supaya yang ada dalam hati kita ini itu bisa dihapuskan para hafidin insyaallah iyakum Memang yang namanya obat tadi kata Ibnu Qayyim pahit memang. Memang pahit. Tapi nggak apa-apa. Obat yang pahit itu ya, obat yang pahit itu jika memang itu bisa bisa mengobati hati kita kenapa tidak? Jika memang obat yang pahit itu bisa mengobati hati kita, kenapa tidak? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi menyebutkan, Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah di jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik, maka baiklah dia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusaklah dia. Ala wa hiya qalbu, itulah hati. Sesuatu yang paling berharga pada diri kita itu yang digerogoti oleh penyakit-penyakit ini itu lebih berbahaya ketimbang penyakit-penyakit kronis lainnya, penyakit lever misalnya, penyakit kanker. Kalau penyakit lever dan kanker, mati orang dibuatnya, ya itu petang jawaban nggak ada. Bahkan itu bisa kafarah, tapi hati, penyakit hati, mati karena penyakit hati, itu para ekofit ancaman dan neraka. Makanya kata Allah, illa Allah di Kalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Hatinya Walaupun dia semasa dunia cacat, tapi ketika dia datang dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, maka inilah orang yang terbaik. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Semoga kajian kita pada siang hari ini kita jadikan sebuah introspeksi untuk diri kita. Introspeksi untuk diri kita. Sekali lagi, selagi kita masih manusia, kita punya penyakit seperti ini. Dan itu watak manusia. Makanya jangan kita pelihara penyakit-penyakit seperti ini ada dalam dada kita karena akan merusak diri kita sendiri akan merusak diri kita sendiri dan kalau kita biarkan dia akan semakin berkembang dan akan lebih merusak hati kita demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menghapuskan penyakit hasad dan dengki ini untuk menghapuskan dari kita penyakit takabur untuk menghapuskan dari kita penyakit ujub Bangga terhadap diri sendiri karena penyakit-penyakit ini ada pada diri manusia, siapapun dia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin inna wal ghafur. Bagaimana supaya istri saya senang datang ngaji, Quran dan Sunnah setiap hari Minggu pagi? Ustadz berikan cara terbaik agar istri saya rajin ngaji. Ya, Para khafidin sebenarnya uh, sering saya jawab pertanyaan seperti ini. Kalau istri sekarang para khafidin, antum kan lebih tahu tentang istri antum. Kalau kalau istri antum misalnya uh, lebih suka agak agak istri agak matri misalnya. Kalau antum punya istri yang memang sama-sama taubat dan begitu. Sama-sama mulai mengaji, membenahi diri, kalau istri agak materi, material, dia lebih suka dengan yang benda-benda keduniaan. Antum bisa beri iming-iming, Dek. Kalau adik ngaji, yuk ngaji, Dek, misalnya. Enggak lah, Bang. Nanti kalau kita ngaji, pulang ngaji, kita singgah di ACC misalnya. Misalnya begitu. Ajak makan kenapa rupanya? Rugi kita. Untuk memberi hidayah pada istri kita. Istri kita. Dia nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alah, Bang lebih enak makanan adik lagi nah, kalau gitu kan udah gini aja nanti kalau ngaji sekali abang kasih satu gram emas kenapa kalau kita sanggup kenapa kenapa kenapa tidak nah, kalau dia meninggal kita warisannya pewarisnya <laughs> iya jadi dia jangan, Dek, kalau ngaji itu pahalanya banyak, ambillah Bang tuh pahala. ah, sekarang ini dengan cara-cara seperti itu selama cara tersebut dibolehkan. Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Nah, jadi jangan hanya terfokus dengan ceritakan, "Dek, dapat pahala nanti kalau kita dapat pahala, Dek, kita dapat surga, surga." Ya bang, surga memang surga itu aku tahu lah itu bagus, tapi sampai sekarang nggak nampak. Begitu. Makanya kasih benda-benda yang memang jelas. Jelas dia untungnya. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali dia mulai mendengar pengajian lama-lama, lama-lama. Kan lama-lama, oh iya ya, kita harus ikhlas. Berapa banyak yang anak muda yang ngaji awal-awalnya karena cari jodoh. Kajian salafi akhwatnya manis-manis ya. Udah dia pak pantau dari jauh. Iya juga ya. Ngajilah gitu. Nanti tiga kali ngaji datang Ustaz ini Ustaz saya ada masalah. <laughs> boleh nggak saya datang ke rumah Ustaz? Boleh. <laughs> Kenapa nggak boleh? Ah begitulah kira-kira. Tapi lama kelamaan dia ngaji ngaji ngaji ngaji, mulai bisa membenahi diri para ekafidin. Memang awal-awalnya, awal-awalnya tidak ikhlas, bisa jadi akhirnya ikhlas. Dan seorang yang ikhlas awalnya belum tentu di pertengahannya ikhlas. Siapa yang berani menjamin? Awalnya kita ikhlas, siapa yang berani menjamin di pertengahan bisa ikhlas? Gak ada yang menjamin. Makanya para ikhwatiddin, ya, semua hal itu mungkin. Nah, jadi para suami, ya, carilah solusi bagaimana yang terbaik untuk istrinya. Bukan hanya memberi iming-iming pahala, karena dia yang namanya iming-iming pahala para ikhwatiddin, itu kan kaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu berkaitan dengan ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan bidin eh, bisa bisabr tanah yakin tanal eh, tanal imam masjid dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan keimaman, artinya kuduah dalam agama ini. Kita menjadi kuduah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dan kita kuduahnya, kita sebagai uh, uswahnya, sebagai uh, panutan baginya. Itulah dia. Ya, jadi antumlah lebih tahu, lebih tahu tentang istri antum mana yang lebih dia tertarik. Carilah sesuatu yang membuat dia tertarik uh, sebagaimana hadis uh, uh, Rubaiyah bin Mu'ad Rubaiyah di mana dia katakan kunna nusawim subyanana kami dahulu mengajarkan anak-anak kami untuk berpuasa ja'allahum lu'bah minal ain kami buatkan untuk mereka boneka dari bulu idza baka Andalik apabila mereka menangis karena puasa, a'toinahu, kami berikan boneka itu. Wadalika hatta hatal hatal istor demikianlah hingga hingga berbuka puasa. Demikian, istri antum kasihkan apa? Yang semampu antum tentunya. Jangan antum iming-imingkan, Dek. Kalau tadi ngaji, nanti bulan depan kita beli BMW, padahal keretanya saja masih kredit. Itu pun dikhawatirkan akan disita dengan showroom. Yang mampu, yang mampu. Kita berbuat baik apakah karena ingin mendapatkan pahala semata atau karena memang berbuat baik itu karena disuruh oleh Allah? Ya, gimana ini? Para kafirin, uh, eh, mungkin ini ada pengkaitannya dengan alasan-alasan orang sufi atau bagaimana Eh, syairnya siapa Robiah Robi al Adawiyah ya Allah sesungguhnya aku ridho masuk neraka jika aku lebih baik masuk neraka tapi engkau ridho ketimbang aku masuk neraka masuk surga tapi engkau marah tapi engkau tidak suka engkau benci Ya Allah, lebih baik aku masuk neraka tapi engkau ridho daripada aku masuk surga tapi engkau benci. Ini kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan tentunya apakah kita beramal itu untuk mendapatkan pahala seolah-olah pamrih kan begitu? Untuk dapatkan surga, kalau nggak dapat surga, nggak mau nggak mau melaksanakannya, kalau nggak ada pahala nggak mau. Itu pamrih namanya kan begitu. Berapa banyak orang-orang tasawuf yang berkata seperti ini. Kita itu beramal untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak diberi surga nggak apa-apa. Tapi surga masuk neraka mau. Manusia itu tobiatnya suka bonus. Perhatikan. Apa saja manusia itu suka bonus. Baik dunia maupun akhirat. Ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin ada qala nil jannah nil jannah." Ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku dalam surga. Apa kata Rasulullah? alaih bisyam, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la mislalah, tidak ada yang menyamai puasa. Berarti sahabat ini beramal karena ingin masuk surga. Seandainya ucapan itu salah, tentu Rasulullah sudah menyalahkan, eh nggak boleh, kamu beramal harus mendapatkan kecintaan Allah, nggak boleh karena masuk surga. Tapi Rasulullah diam saja, tandanya Rasulullah, uh, tandanya Rasulullah uh, apa namanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi bagaimana? Iya kita mendapatkan, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mendapatkan apa? Ingin mendapatkan pahalanya, ingin mendapatkan surganya. Ya tentunya itu semua kita lakukan karena disuruh Allah. Gak disuruh gimana dapat pahala? Ada perbuatan gak disuruh Allah, kita buat dengan harapan dapat pahala. Bisa? Bid'ah itu. Kullu bid'atin dolalah. Setiap dolalah itu, bid'ah itu dola, sesat. Kita sholat, sholat zuhur 6 rakaat, semoga Allah memberi aku pahala. Kalau sholat zuhur tingkat pertama mungkin kalau di dua kali lipat 8 rakaat bisa jadi dapat uh, tingkat keempat. Enggak bisa seperti itu para hafidin. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi disuruh dulu baru kita tahu oh ini caranya. Ini cara caranya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Begitupun kata Rasulullah Kalian itu tidak masuk surga dikarenakan amalan kalian. Tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu gunanya untuk apa? Untuk kita supaya jangan laga kali. Kalau saya kampung ini belum adalah nyamai sunnah yang saya pegang. Belum ada. Bid'ah itu keliling. Dolalah. <laughs> Terkadang begitu para Efafidin. Jadi seolah-olah kita tuh sudah hebat sekali ibadahnya. Padahal ibadah itu belum tentu memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bagaimana? Kita beribadah membuat kita semakin tawadu. Membuat kita semakin tawadu. Tidak semua makin malah malah lehernya semakin tinggi enggak. Ya, semakin banyak kita beramal, semakin tawadu para Efafidin azallahu iyyakum. Dan memang semakin banyak kita beramal, semakin banyak terpaannya, ujiannya. Rasulullah SAW menyebutkan Inna asyad dan nas bala al ambia. Sungguhnya cobaan yang paling kuat terhadap manusia adalah uh, manusia yang paling kuat cobaannya adalah para nabi. Karena mereka yang paling banyak amalannya dan yang paling kuat keyakinannya. Makanya semakin tinggi semakin banyak terpaannya. Jadi kalau antum uh, semakin banyak beramal, semakin banyak cobaannya, begitulah memang sunnatullahnya. Supaya kita itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang telah kita dapatkan. Kita berbuat baik, apakah karena ingin? Oh, sudah. Bagaimana dengan orang yang kita benci itu selalu menghina dan mencemoohkan pelaku sunnah? Bagaimana menghilangkannya? Dalil sudah disampaikan. Iya. Ini kalau kalau kita kan puasnya kalau ada orang mencela sunnah, kita tarik jenggotnya, pukulkan hidungnya. Kan gitu, enaknya begitu ya. Kamu mencela sunnah ya. Tapi kan permasalahannya ini, itu kan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Kita tidak termasuk orang yang bisa merubah orang lain dengan tangan kita. Karena kita kita tidak punya kekuasaan. Jadi bagaimana? Fabilisani. Fabilisani. Dengan dengan dakwah. Tapi dia benci dengan selalu membenci kita. Refafiddin. Ini juga harus antum introspeksi. Ketika antum menyampaikan sunnah orang benci, antum apa namanya tengah malam antum coba tafakur introspeksi ini sebenarnya yang dibencinya sunnahnya apa saya itu harus pikir ya harus pikir saya apa sunnahnya ya jangan-jangan saya kadang-kadang kan kita ini begitu begitu kita sampaikan sunnah orang nggak suka oh menolak sunnah menolak sunnah padahal Yahya bin Yahya mengatakan Sungguhnya aku lebih suka membunuh, memerangi orang-orang yang menolak sunnah ketimbang mem, apa, ketimbang memerangi orang-orang kafir Turki. Dia tahu itu. Menolak sunnah. Dia nggak tahu mengapa dia lihat menolak sunnah. Pada umumnya kan orang Indonesia, orang kaum muslimin, mereka semua pasti mengatakan Quran dan sun, sunnah. Itu pada umumnya. NU-nya, Muhammadiyahnya, walaupun lain-lain ujungnya, tapi semuanya mengatakan Quran dan Sunnah. Pada umumnya kaum muslimin kalau kita kasihkan dalil, ya, mereka senang karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada umumnya. Tapi kalau kita katakan dengan cara yang kasar, dengan cara yang eh, apa namanya, dengan cara yang tidak berkenan di hatinya, ya sekalian saja nggak butuh sunnah. Kalau kayak gini yang bawa sunnah nggak butuh sunnah. Begitu. Ditolaknya gara-gara kita yang salah. Kita lihat ada orang tua melaksanakan sholat dengan tidak sunnah. Pak, ini nggak sunnah pak, ini bid'ah yang bapak lakukan. Bapak ada tua kok nggak tahu juga ini sunnahnya. Gimana loh orang? Kalau seperti itu Pak ekafir ini bid'ah, dia dolala, dolala binat. Bapak itu kan bilang, memangnya surga itu kaplingan makmu. Muncul ucapan-ucapan seperti ini. Jadi introspeksi lah para ekafidin. Kita yang tidak diterimanya atau sunnah yang kita sampaikan. Terkadang dia tidak menerima itu bukan nggak menerima hadisnya, tapi dia pernah mendengar ustadznya memiliki tafsiran lain. Itu syubhat yang harus kita yang harus kita apa namanya kita bersihkan dari dari keningnya lah begitu. Subhat yang harus kita bersihkan dari pikiran dia. Jadi bagaimana kalau kita katakan, oh kamu itu penolak sunnah, ingkar sunnah yang harus diperangi. Kan kita bisa merubah syubhat yang ada pada dirinya. Demikian. Makanya inti dari awal itu sebenarnya rasa cinta, bukan rasa benci. Inti dakwah bukan rasa benci, tapi rasa cinta. Kita ingin orang yang kita dakwahi itu merasakan apa yang kita rasakan. Kita ingin orang yang kita dakwahi itu melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini kebenarannya. Adakah sujud sajadah dan kapan dilakukan? Ya kapan saja ketika kita membaca Al-Qur'an dan melewati uh, melewati sujud apa ayat-ayat sajadah. Dan itu kalau dalam Al-Qur'an ditandai dengan ada pintu, pintu mihrab. Apa namanya? Ya masjid, ada kubah masjidnya. Kalau antum lihat mushafnya Saudi Arabia itu di di ujung disebutkan ayat-ayatnya baik ketika sujud, baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Bacaannya yaitu Sajada wajihah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian ada tambahan hadis hasan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Kalau <clears throat> antum sedang imam, maka ketika sujud sajadah, ketika melakukan sujud sajadah akan lebih arif. Antum beritahu dulu pada jamaah. Nanti kita akan sujud sajadah. Dan ketika antum mau sujud, ucapkan takbir sebagai komando. Ucapkan takbir, demikian juga ketika bangkit ucapkan takbir. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu bertakbir setiap turun dan naik. Bagaimana sikap kita jika fitnah dari orang yang sama terus menerus tunjukkan kepada kita? Sabar saja, kasih dia hadiah. Fitnah sekali, kasih kirim apa namanya kirim madu kilo fitnah sekali, kirimkan jeruk 2 kilo. Ini mantap juga nih. ya. Saya yakin kalau dia masih waras, dia sendiri akan apa namanya? malu sendiri. Dia akan malu sendiri. Beda kalau orang yang memfitnah meyakini itu merupakan sebuah ibadah ya. Nah, itu itu lain. Itu namanya keyakinan dan keyakinan harus di, dihapus. Syubhatnya itu harus diubah. Tidak bisanya dengan seperti itu. Contohnya saja ketika Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib itu dengan dengan keyakinan ibadah. Ya. Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib itu dengan keyakinan ibadah. Makanya ketika ketika dia tebaskan pedang ke kepala Ali bin Abi Thalib, dia baca ayat, "Faminan nasi may nafsahu bitigha amradatillah." Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu dia. Baca Quran, baca ayat ketika bunuh Ali bin Abi Thalib coba. Apalagi kalau antum gampang saja dah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikum kafirun. Dor, selesai. Halal darahnya, halal ininya dan semuanya. Ali bin Abi Thalib saja aman dibuatnya. Demikian. Bolehkah kita menghindar untuk bertemu dari orang yang telah menyakiti hati kita? Sebagaimana yang kita katakan tadi, untuk mengobatinya itu memang obatnya sangat pahit ya. Memang obatnya sangat pahit. Jadi antum usahakan. Kalaupun bertemu Assalamualaikum ngelengos dia misalnya. Ya, ngelengos. Ya sudah sabar. Memang itu pahit. Tapi kalau antum nggak sabar, assalamualaikum, antum tendang dari belakang nanti jadinya. Apalagi yang kita kita yang lebih besar, dia kurus, klempeng, letoy, loyo, kita lebih besar kan begitu. Nah, demikian. Tapi akan terbaik itu tetap ya Ya bertemu saja. Kalau dia nggak mau bertemu silahkan. Kita masuk gang misalnya, dia keluar gang, silahkan dia blusuk-blusuk ke pohon pisang sana. Kita mau lewat. Kenapa kok kita yang menghindar? Emang kita yang salah? Kalau dia menghindar terserah dia. Masa jangan dikejar-kejar juga lah. <laughs> Gak usah juga. Biasa-biasa aja lah yang wajar-wajar aja. Apakah menuntut keadilan dapat digolongkan iri dan dengki? ya macam mana dulu ya macam mana dulu masalahnya kalau keadilan menurut keadilan itu beda dengan iri dan dengki beda ini akan lebih jelas kalau antum bertanya siapa yang bertanya ini misalnya apa saya yang bertanya keadilan yang bagaimana yang dimaksud dan saya jelaskan orangnya berarti tidak keluar ada yang lain halo Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak online? Nggak ada? Iya. Gimana? Apa pertanyaannya? Nah. Iya, iya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari online. Uh, ada yang bertanya bagaimana menanggapi perkataan orang kafir yang mengatakan umat Islam sendiri menyembah berhala karena mereka sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, para kafirin azallahu iyyakum, Ka'bah ya, Ka'bah itu bukan benda yang disembah, jangan salah. Ka'bah bukan benda yang disembah. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Apabila uh, Ka'bah nampak, maka diarahkan ke zat Ka'bah. Kalau nggak nampak ya ke arahnya. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk sholat uh, mengarah ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Makanya kalau ada orang Islam pergi ke haji, jumpa dengan Ka'bah, dia bawa sendok di keroknya itu dinding Ka'bah, kemudian dijadikan jimat, jadi syirik jadinya. Makanya pemerintah Saudi Arabia itu ketika datang orang jamaah haji itu kiswah kiswahnya itu dinaikkan ke atas, coba dijulurkan, habis tuh benang, tarik satu, tarik satu. itu jadi jimat, jimat Ka'bah kiswah Ka'bah. Padahal yang buat orang pengrajin pengrajin yang di Mekah sana nyata di Turki. Orang Turki mungkin buat. Tarik itu satu, makanya di, adalah digulung aja ke atas. Kalau nggak ditarikin, sedang dia nggak bisa narik-narik itu di usap-usap, cium begitu. Itu kasar di dinding Ka'bah. Kasar pak ya? Kasar di dinding Ka'bah itu. Berbeda. Ada yang licin, ada yang apa ya? Belum mega. Nggak nengoknya gitu apa? Oh gitu ya, iyalah. <laughs> yang jelas nggak semulus keramik inilah kan gitu. Itu digosok-gosok, diusap-usap, sebenarnya rindu sekali mau inginnya mau dipeluknya tuh Ka'bah. Ingin maksud hati ingin memeluk Ka'bah apa daya tangan tak sampai. Siapa mana sunnahnya? Ini bisa jatuh pada kesyirikan malahan. Nah demikian. Sekali lagi ya kita itu diperintahkan saat menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Nah demikian. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Ka'bah pindah ke India? Ada pertanyaan di sini dalam buku fikih, fikih-fikih orang Hanafi. Seandainya Ka'bah pindah ke India, bagaimana kita kaum muslimin? Nah, coba antum jawab. Hah? Kemana kita menghadap ke Ka'bah atau ke, ke Mekah atau ke Ka'bah? Hah? Jawabannya tunggu pindah dulu gitulah. Nanti kita kasihkan fatwa. <laughs> Atau mikir-mikir istihad begitu gimana ya? Mekah apa Ka'bah? Tunggu pindah dulu kita. Gitu kan. Nanti kalau udah pindah nanti kita kasih jawaban. Gak ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Ah, oke. Okay. Demikianlah para Efafidin Azallahu Iyakum Semoga kajian kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita jadikan untuk bahan introspeksi diri kita. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.